Harus kita ubah nih satu kaidah kapitalis yang mengatakan menabung pangkal kaya. Maaf teman-teman yang suka nabung nih. Bukan saya larang nabung, bukan. Tapi dalam Islam bukan menabung pangkal kaya, tapi sodakah pangkal kaya. Nggak bisa ketemu antara nabung dengan sodakah, nggak bisa ketemu nih. Susah ketemunya. Karena sodakah disuruh keluarin, ini nabung disuruh simpan, gitu kan. Nggak bakal ketemu. Dalam Islam makin sering kita keluarkan di jalan Allah, makin terbuka tuh rezekinya. Ya, ini dalilnya banyak. Di antaranya hadis Bukhari, hadis Qudsi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ya bena Adam, amfik, amfik alaih. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku baru berinfak padamu. Sedekahin dulu, baru aku kasih kamu. Jadi ini kata kuncinya, makin sering keluarkan maka makin bagus. Makin bagus yang kita kasih, ya, makin sempurna, makin sempurna balasan dari Allah. Coba renungi perkataan Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Urwa bin Zubair ini ayahnya namanya Zubair bin Awam. Salah satu sahabat ya, dari 10 orang yang jamin masuk surga. Anaknya dia namanya Urwa, ulama besar, gitu kan? Dari tabi'in. Urwa mengatakan, "Janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah, keluarkan di jalan Allah sedekah, sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum. Begini maksudnya. Saya ingin tanya teman-teman, coba renungin dan jujur jawabnya ya. Kalau seandainya Anda tiba-tiba diundang oleh saya nggak tahu nih, di, di Bali ini apa? Wali kota ya. Diundang oleh wali kota. Baik, bapak ini atau ibu ini diundang ke wali kota, ditelepon khusus, datang ya ke kantor saya besok, dan tolong beliin saya buah. Pesan beli buah. Kira-kira teman-teman sekalian pada saat wali kota pesan buah dari anda ini, beli buahnya di mana? Di pasar kaki lima kan? Emperan jalan? Masuk supermarket. Cari buah yang biasa-biasa saja tuh buah yang paling bagus. Kalau ada sedikit rusak kulitnya tercoret atau mungkin terkelupas, dimasukin nggak? Setelah kita beli buah-buah yang paling bagus, yang paling mahal, ditaruh di kresek atau cari alat yang, lalu tempat yang lain. Cari keranjang, pakai plastik, pakai kartu nama, luar biasa. Kenapa? Karena wali kota yang pesan. Coba teman-teman sekalian, kalau ibu anda yang pesan, bapak yang pesan, nah beliin ayam, beliin ibu jeruk ya, buah. Beli di mana kira-kira? <laughs> Jalan di kaki lima. Kemudian penjualnya bilang, ini ada rusak sedikit, nggak apa-apa, masukin aja. Pakai kresek tua ini bekas ikan, udah nggak apa-apa. Ini yang Urwah rahimahullah berkata, janganlah seseorang di antara kalian ya memberikan untuk Allah di jalan Allah. Orang tua kita tuh kalau bakti luar biasa pahalanya kan gitu. Yang kalian malu kalau kalian berikan kepada pemimpin satu kaum. Mestinya ibu ayah kita tuh dibuatin kayak tadi itu, malah lebih hebat daripada itu pilihin buah yang paling bagus, keramas eh, dikemas yang paling bagus dan seterusnya. Mestinya begitu. Tapi seperti itulah manusia karena tidak faham teman-teman sekarang. Sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan respon rezeki yang banyak. Ini satu hal yang harus digarisbawahi dan akan saya bacakan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita keluarkan. Ingat, makin baik kita berikan, makin baik juga respon dari Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman muhasabah nih. Kalau celengan masjid lagi lewat dan anda punya seribu baru seribu tua yang mana ditaruh? Seribu tua. Kenapa seribu tua yang ditaruh? Karena belum tahu nih kalau saya berikan di jalan Allah ini akan datang responnya. Seribu baru yang kita beli air mineral di luar sana ini pemahaman yang salah. Ini yang kita mau lurusin malam ini. Nih. Mestinya teman-teman sekalian cari uang yang baru dikasih ke jalan Allah. Yang tua dipakai belanja. Mestinya begitu. Karena makin baik kita berikan maka makin baik responnya. Gitu kan? Makanya kata para ulama, siapa yang memberikan sesuatu yang baik pada Allah di jalan Allah, Allah akan balas dia dengan kebaikan. Saya akan angkat sebuah kisah teman-teman sekalian. Kisah seorang ulama tabi'in bernama Rabi ibn Haytham rahimahullah. Rabi ibn Haytham ini ulama yang sangat terkenal dengan kesolehannya. Luar biasa. Luar biasa kesolehannya orang ini. Jadi dia di akhir hidupnya, Rabi ibn Haytham ini muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abu Musa al-Ashari, sahabat-sahabat yang mulia. Ini murid langsungnya, ulama tabiin yang terkenal, Rabi ibn Haytham. Rabi ibn Haytham ini di akhir hidupnya sempat stroke setengah badan. Datanglah dua orang muridnya bertamu ke rumahnya dan ini termasuk adab yang baik. Kalau teman-teman mendapatkan seorang alim ulama dan memang dia bersedia bisa didatangin, bisa didatangin, kunjungin, minta nasihat atau ketemu minta nasihat itu ada di pengajiannya lah. Mereka datang mengatakan begitu masuk kebetulan stroke setengah badan, bagian kiri tubuhnya stroke ini. Ada empat kejadian di rumahnya pada saat itu. Yang pertama, pada saat muridnya masuk, muridnya berkata, wahai imam, imam ini kiai, ustad wahai imam, apa rahasianya kenapa anda ini bisa mengontrol lisan Anda. Tidak seperti ulama-ulama yang lain. Masih kadang-kadang ngobrol-ngobrol kosong. Anda ini betul-betul Rabi Ibn Haytham terkenal kalau ngomong nasihat, tanya kabar orang, gitu kan? Quran atau zikir, nggak ada yang lain. Ini itu saja empat tuh dari lisannya, nggak ada yang lain, luar biasa. Kalau bukan nasihat orang, tanya kabarnya orang lain, gitu kan? Apa kebutuhan mereka? Kemudian ber, ber, baca berzikir atau baca Quran. Gitu. Ini masuk dalamnya zikir adalah doa. Maka dikatakan apa sih muridnya bilang apa rahasianya Anda melakukan seperti ini? Dan ini saya sempat angkat di khutbah Jumat kita kemarin potongan kisah ini. Maka Rabi Ibn Haytham mengatakan wahai murid-muridku, apakah kalian sampai sekarang masih ragu ada Tuhan namanya Allah dan kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian Allah telah letakkan malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kalian dan pasti demi Allah akan dibacakan dan dihisapkan untuk kalian di sana di akhirat nanti Artinya saya bisa mengontrol lisan saya karena saya tahu Tuhan saya selalu melihat dan ada malaikat yang mengawasi tidak pernah tidur nih 24 jam terus mengawasi baik dicatat buruk dicatat. Lalu kemudian muridnya mengatakan baiklah kalau gitu dapat ilmu. Kejadian pada saat itu teman-teman sekalian yang lain adalah yang kedua baru mau ngobrol sama murid-muridnya tiba-tiba anaknya Rabi bin Haytham keluar dari dapur Masuk ke ruang tamu pamit. Anak laki-lakinya lalu berkata, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Ibu saya membuatkan untuk anda makanan namanya halwa pada zaman itu. Halwa ini Bapak Ibu sekalian makanan yang mahal. Bahannya susah, bahannya mahal, buatnya susah lama, diadon ber, berjam-jam baru jadi. Dan ini dimakan oleh pejabat-pejabat gitu. Rabi bin Haytham rahimahullah ini punya ciri khas. Mereka tidak pernah rewel. Di rumahnya dihidangkan makan apa sama istrinya, dimakan sama dia. Baik sekali orangnya. Udahlah dunia dilaluin sama dia begitu saja. Maka anaknya datang dan mengatakan, wahai ayahku, ibuku membuatkan untuk anda halwa. Makanan yang mahal bahannya dan juga susah buatnya. Tapi anaknya bilang, ibu saya buat halwa buat anda. Ibu saya berharap anda memakannya. Anda memakannya. Gitu. Lalu kata Rabi Ibn Haytham, baiklah. Keluarkan aja. Dikeluarkanlah makanan tersebut. Lalu halwa ini dipotong-potong karena kue yang bagus dan cukup besar, dinampan besar, dipotong-potong. Baru saja Rabi bin Haytham memegang dengan tangan kanannya, karena sebelah kirinya sakit. Diambil sebelah kanan, kemudian dia kasih isyarat murid-muridnya untuk ambil juga. Baru mereka mau pegang, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk. Diketuk. Dia kasih isyarat anaknya, suruh buka pintu itu. Dibuka pintu itu. Anaknya pergi sana. Waktu dibuka teman-teman sekalian, ini ternyata yang bu, yang ketuk pintu bukan bukan orang bukan orang biasa, orang yang luar biasa orang gila gitu kan. Jadi bukan orang yang meminta minta biasa, orang yang luar biasa, orang yang selalu anggap ini udah deh nggak usah dilayanin, nggak usah diajak ngomong, nggak usah diperhatikan gitu kan. Orang gila ini ketuk pintu dengan pakaiannya yang lusuh, tidak pakai alas kaki, rambutnya berantakan, kasih isyarat minta makan. Tapi Ibn Haytham rahimahullah tunjuk anaknya, suruh datang, angkat nih halwa, kasih orang gila itu. Halwa nih makanan yang mewah, kasih orang gila itu. Dibawa sama anaknya. Anaknya ini Rabi bin waktu bawa piring itu, niatnya ingin memberikan ke orang gila satu potong, gitu kan. Begitu tiba depan pintu orang gila lihat makanan enak, walaupun gila tahu juga ini makanan enak gitu kan. Diambil sama dia piringnya. Diambil dimakan semua. Dalam kisahnya dikatakan sampai air liurnya jatuh-jatuh di situ. Dihabisin sama dia. Sudah habis teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Orang gila nggak ngerti, dia nggak terima kasih, nggak apa piringnya dilempar pergi. Anaknya Rabi ibn Haytham ini tahu nilainya makanan yang ibunya buat tadi. Diambil piring itu ditutup pintunya lalu dia kembali lagi. Kemudian dia bilang sama ayahnya, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Sebelum saya lanjutkan kisah teman-teman sekalian, saya sarankan juga bahwa teman-teman di sini yang sudah punya anak, biasakan selalu menggunakan doa antara suami istri dengan anak itu penting sekali. Karena kata Nabi SAW, jangan ucapkan kata-kata doa yang bisa berbau doa. Buruk buat kalian, diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya. Ya. Kita harus selalu doa yang baik gitu kan. Jadi Rabi bin Haisam membiasakan anaknya untuk dilatih berdoa yang baik. Jadi selalu kalau mau minta tolong, nah semoga Allah menjagamu, ambilkan ayah ini. Nah, semoga begini, semoga Allah menjagamu, semoga Allah berikan kau rezeki, ambilkan ayah seperti ini. Jadi selalu diikuti dengan doa. Anaknya pun terbiasa mendoakan ayahnya. Dalam kondisi anaknya jengkel karena perilaku si orang gila tadi, dia kembali masih sempat mengatakan, ayah semoga Allah menjaga anda. Tadi itu ayah yang minta-minta orang gila. Dia tidak mengerti nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya ke dapur, ngambil apa saja, roti lah, apalah, dia makan juga. Kenapa harus halwa yang ibu saya setengah mati buat, biayanya mahal, buatnya lama, gitu kan? Jadi anaknya butuh jawaban nih. Perhatikan apa jawabannya orang yang beriman kepada Allah dan tahu benar kata kunci bertambahnya rezeki justru dengan sedekah itu. Kata dia apa? Ya waladi illam yadri fallahu yadri. Baru dia baca ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, nggak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. Bukan dianya, tapi Allah tahu nilainya. Dan ingatlah firman Allah, kalian tidak akan mendapatkan, gitu kan? Kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna daripada sodaka kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Saya suka halwa itu, tapi disuruh kasih. Teman-teman sekalian pelajaran luar biasa dari kisah ini. Pernah nggak kita berpikir berikan makan orang gila? Kadang-kadang subhanallah kita lihat orang gila ambil di sampah kita biarin, nggak mau dilihat. Kalau kita nggak kasih makanan dia siapa yang akan kasih makan? Dan Allah tetap menilai kita dan sesuai dengan niatnya. Inna malu bin niat. Termasuk saya pernah jelaskan ke jamaah saya di pengajian. Kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang bawa proposal teman-teman sekalian. Nih, proposal saya mau bangun masjid. Butuh bantuan satu miliar. Kita nyumbang semua. Terkumpul satu miliar. Sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta. Rugi kah kita? Tidak rugi sama sekali. Kita akan dapatkan pahala bangun masjid walaupun masjidnya belum dibangun. Kena inna malam malu bin niat. Gitu kan? Allah akan kasih begitu. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan niat dalam hatinya, belum dikerjakan dapat satu pahala. Dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kata Nabi SAW. Jadi jelas sekali gitu kan. Bagaimana Rabi Ibn Haytham mengajarkan kepada kita bersadaqah teman-teman sampai pada orang gila pun dikasih. Karena Allah akan menilai kebaikan itu. Bagaimana bisa kita tidak lakukan? Maka selesai kisah yang kedua. Kisah yang ketiga adalah muridnya mengatakan wahai imam, apa nasihat Anda? Apa nasihat Anda untuk kami dalam masalah ibadah? Tentu yang jadi saksi bahasan tadi orang gila dikasih makan itu ya. Maka dia mengatakan waktu ditanya oleh muridnya apa nasihatnya dalam ibadah? Ibadah kami apa nasihatnya? Sholat, puasa, apa nasihat Anda? Maka beliau mengatakan alaikum bil asrar, rahasiakan amal soleh kalian. Jangan ceritakan sama siapapun. Kerjakan tapi jangan ceritakan. Udah, Allah sudah utuskan ada malaikat yang catat semua kebaikan, tidak dibayar, tidak pernah tidur, lengkap semua data-datanya hari kiamat. Semua dicatat. Rahasiakan amal soleh kalian, jangan ceritakan sama siapapun, jangan buka sama siapapun. Baik. Lalu kejadian terakhir di rumahnya adalah teman-teman sekalian, waktu itu terdengar azan duhur, struk setengah badan. Lalu Rabi Ibn Haytham ini saya sekalian berikan motivasi kepada teman-teman yang masih malas sholat di masjid. Rumah Allah harus didatangi teman-teman sekalian, fadilahnya sangat besar Kata Nabi SAW, setiap orang ke masjid, setiap langkahnya mengangkat derajatnya satu langkah, yang satu langkah mengampuni dosanya. Setiap ke masjid, dapat satu istana di surga, dan pulang dari masjid, satu istana lagi. Hadis sahih semua menjelaskan masalah ini. Gitu kan? Belum fadilah sholat berjamaahnya, belum terbangun ukhuwah, belum belum dan seterusnya. Belum lagi hadis Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam selama 40 hari, dia akan selamat dari akan akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Banyak fadilahnya. Rabi bin Haytham rahimahullah struk setengah badan teman-teman sekalian. Lalu dia dengar azan dur, dia kasih isyarat anaknya. Anaknya sudah tahu, suruh datang. Anaknya lalu menopang tubuhnya dia yang sebelah kanan. Minta diantar ke masjid. Struk setengah badan dan sudah sangat tua. Lalu muridnya bilang, saya lalu kemudian membantu menopang tubuhnya yang struk Dan demi Allah untuk kami membawanya ke masjid, kakinya yang struk terseret di tanah. Lalu saya bisikin di tengah jalan, Imam, hai kiai, hai guru, anda kan punya ruhsa, punya keringanan, sholat aja di rumah, struk, tua, susah gitu kan. Lebih baik sholat di rumah. Apa kata dia? Orang beriman tidak mengenal struk kah, sakit keras kah, ibadah kepada Allah nggak terganggu nih. Kata dia, wahai muridku, aku mendengarkan dengan kupingku ini azan. Hayya ala salah, hayya ala falah. Ayo salat, ayo mendapatkan kemenangan. Dari Allah, hanya melalui lisan muadzin saja. Karena semua muadzin sama mengucapkan. Mau orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, azannya sama. Hayya ala salah, hayya ala falah. Allah memanggil saya mengatakan ayo sholat pencipta langit dan bumi ayo mendapatkan kemenangan lalu saya sholat di rumah saya demi Allah saya akan datangi masjid walaupun saya merangkak Luar biasa nih. Ya keimanan membuat seseorang struk pun bisa beribadah kepada Allah. Tapi dari kisah kita, ya, dari empat kejadian di rumah Rabi Ibrahim adalah bagaimana dia bersedekah kepada orang fakir miskin tadi. Ada riwayat Bukhari yang lain teman-teman sekalian berbunyi. Kata Nabi SAW dulu di zaman Bani Israel ada dua orang. Di zaman Bani Israel ada dua orang. Dua orang ini bersahabat, dua-duanya punya kebun. Dua-duanya punya kebun. Kebun ini mereka lagi nunggu hujan dan satu negeri itu belum turun hujan. Tiba-tiba si A sama si B. Si A ini melihat ada awan kata Nabi SAW lewat di atas kebunnya. Dan terdengar suara dari awan itu berkata, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Kebun temannya dia, di sebelah. Maka dia bilang, kata Nabi SAW, orang ini pun mengikuti awan tersebut. Ternyata betul. Awan itu menggumpul semuanya di atas kebun temannya, hujan. Tapi cuma kebun temannya, yang lain nggak kena hujan. Maka dia, Nabi SAW mengatakan, dia pun bertanya pada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai di musim panas seperti ini pun, Allah masih menurunkan hujan untuk untuk kebunmu saja. Apa yang dia bilang? Dia bilang, saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi tiga. Keuntungannya bukan modal Sepertiganya saya infakkan di jalan Allah, langsung saya keluarkan. Sepertiganya lagi saya tambahkan ke modal, sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, sodakah itu betul-betul sangat luar biasa. Membuka pintu rezeki, jadi makin dikeluarkan, makin royal, makin datang. Saya sarankan teman-teman kalau bisa ikutin ceramah saya di YouTube ada tentang Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi, serial sahabat. Kita sudah membahas sembilan sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, uh, Talha eh, bin Ubaidillah, terakhir itu Said bin Zaid. Dan insya Allah hari Sabtu depan ini akan ada tablik akbar sahabat yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah. Abdurrahman bin Auf salah satu sifat ciri khasnya. Semua sahabat suka bersodakah. tapi Abdurrahman ini luar biasa dalam sodakah. Luar biasa. Beliau pernah kedatangan keuntungan satu peti emas di satu malam, Gak bisa tidur gelisah. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya nggak bisa tidur nih. Belum pernah ada keuntungan sebesar ini. Kata istrinya, lalu apa apa keinginan? Dia bilang, saya ingin keluarkan jalan Allah. Saya nggak mau simpan di rumah saya malam ini. Ya, mau nabung. Kalau kita subhanallah baru untung sejuta sudah antri sejam di bank. Gitu kan. Ini nggak mau nabung. Keluarin malam ini sodakain semua untuk fakir miskin. Gitu. Istrinya juga soleh. Nggak seperti sebagian muslimah. Maaf, saya nggak singgung muslimah di belakang sana. Tapi ada orang begitu suaminya dapat untung, sebelum disodokain, sebelum kasih orang tuanya, sebentar dulu, jatah saya mana? Gitu. Kan. Ini enggak, istrinya mengatakan sodokain. Ayo kita sama-sama. Dibungkuslah emas-emas itu, koin-koin emas, dirham emas itu, kemudian dibagiin, habis. Subhanallah karena ikhlasnya mensodakakan semua keuntungan malam itu Besok dalam riwayat saya dikatakan datang dua peti keuntungan Dengan produk yang sama Dua peti emas. Dikeluarin sama Abdurrahman dua peti emas. Hari ketiga datang tiga peti keuntungan. Dikeluarkan hari keempat datang empat peti. Begitu terus sampai Abdurrahman memiliki sebuah gudang penuh dengan emas. Waktu Abdurrahman radhiyallahu meninggal dunia, waktu mau dibagi warisannya, itu emas-emasnya saking sudah ditumpuk-tumpuk sampai melengket satu sama yang lain. Waktu mau dipisahin dibagi, itu harus pakai kampak dan yang mengkampak itu tangannya sampai memar luka. Gitu. Saking banyaknya. Selalu sedekah. Setiap hari beli 33 budak dibebasin. Setiap hari. Beli budak bebasin. Setiap hari datangkan 30 kafilah, ya 30 ekor unta untuk diparkir, ditaruh di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah jalan Madinah, lalu pegawainya berteriak, Abdurrahman membagi-bagi buat kalian, silakan, semua ambil kebutuhannya. Luar biasa gitu. Kita subhanallah kadang-kadang bersedekah, kalau orang datang itu pun masih perhitungan, gitu kan. Ini nggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih. Maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sodokah ini teman-teman sekalian. Dalam hadisnya dikatakan sodokah tututfi ghadabur rahman. Sodokah itu bisa meredam murkanya Allah. Keluarin, keluarin. Jangan ragu dengan masalah sodokah itu. Karena itu kata kunci datangnya rezeki. Mari kita dengarkan ayatnya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 254, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah beriman pada Allah, anfiku, keluarkan, keluarkan mimma razaqnakum dari apa yang telah kami berikan untuk kalian rezeki min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala wal kafirun humudz zalimun Sebelum datang hari nanti kalian menyesal. Nggak ada lagi hari transaksi, nggak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi pertolongan hari kiamat. Teman-teman sekalian maaf, kalau Anda punya rezeki banyak di rekening, Masya Allah, bagus. Tapi usahakan selalu ada sodokahnya. Karena kalau kita biarkan numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, kita cuma bangga di angka tulisan, di print bukunya, oh iya banyaknya ya, 2 miliar, 10 miliar. Kita cuma bangga dengan angka. Apa yang mau dibanggain? Pada saat antum meninggal, kalau antum tidak sodokahkan teman-teman sekalian, tidak punya masjid yang dibangun, nggak punya kegiatan amal jariah, nggak pernah punya sesuatu buat dia infakkan sebenarnya, gitu kan? Maka pastikan orang seperti ini akan menyesal pada saat meninggal. Coba ya saya sodokahin dulu. Makanya kata Nabi saw hartamu yang sebenarnya, harta yang kau sodokahkan selama kau hidup, itu harta sebenarnya. Dan harta yang bukan sebenarnya yang kau habiskan beli makanan dan pakaian. Habis semua. Yang kau sodokain. Seorang ulama salaf dulu pernah ditanya, setiap dia dapat keuntungan selalu sodokain, Dapat keuntungan selalu sodokain, Selalu sodokain. Dipakai untuk kebutuhan keluarganya, sisanya sodokah, Sisanya sodokah. Nggak ditabung sama dia, dihabisin Maka pada saat ya ada teman-temannya kumpul di rumahnya lalu berkata, wahai fulan, apa kok nggak sayang hasil kerimatmu? Bukannya ditabung malah dikeluarin terus. Kok nggak sayang sama hartamu tuh? Kata dia apa? Justru saya sayang sama harta saya. Karena saya sayang jadi saya mau bawa harta saya sampai di akhirat. Ini sodokah saya bawa sampai di akhirat. Kalau saya simpan di sini saya cuma tabung untuk dunia saja. Gitu. Jadi lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sodokah itu. Kemudian dikatakan dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Mereka tidak mau sodokah maka mereka zalim sebenarnya. Kemudian surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 31 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ibadiyalladzina amanu. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hamba saya yang telah mengaku beriman. Yukimus sholat. Mereka mendirikan sholat. Jaga sholat lima waktu mereka. Sholat-sholat sunnah mereka. Wayunfiku. Dan mereka bersodaka. Menginfakkan. Mimma razaknahum. Dari apa yang kami jadikan sebagai rezeki buat mereka. Sirran wa alania. Baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena kadang-kadang kalau ada orang minta di pinggir jalan kita nggak mungkin sembunyikan. Tinggal mengontrol supaya tidak riak saja. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Sebelum datang hari tidak lagi transaksi, nggak bisa lagi kita keluarkan uang kita. Di akhirat nggak laku lagi rupiah, nggak laku lagi dolar, nggak laku lagi pound sterling, nggak ada lagi semua itu. Yang laku adalah yang sudah disodokain selama di dunia. Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan, Allahul ladhi khalaqas samawati wal ard yang menyuruh kalian sholat tadi dan menginfakkan apa yang kalian telah diberikan adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi wa anzala minas sama'i ma'a dan telah menurunkan dari langit air fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum lalu dengan air hujan itu dia tumbuhkan buah-buahan sehingga kalian eh, bisa menjadikannya sebagai rezeki kalian menutupi kebutuhan kalian Wa lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Yang menyuruh kalian sholat dan berinfak itu adalah Tuhan Allah yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atasnya. Wa lakumul anhar juga yang telah menundukkan sungai-sungai buat kalian. Bisa dilewatin atasnya, bisa diambil ikan-ikan dan seterusnya yang ada di dalam lautan dan sungai itu. wasakhara lakum asy-syamsa wal qamara daibain dan juga yang menyuruh kalian salat dan menginfakkan harta kalian adalah yang telah membuat yang menundukkan matahari dan bulan yang rutin terus menerus setiap pagi dan malam silih berganti untuk memenuhi kebutuhan kalian Wasakharalakumul laila nahar dan menundukkan juga buat kalian malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Wa atakum min kulli ma sa'altumu dan juga dia telah dia akan memberikan semua apa yang kalian minta kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalum, zalim, kafar, kufur gitu kan. Dikatakan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, manusia itu kufur. Kalau dia dikasih, ya, kalau Allah tidak Allah tahan rezekinya, maka dia terus menerus berdoa, terus menerus mengeluh, dan pada saat Allah kasih dia, dia pelit untuk tidak keluarkan. Bagaimana bisa dia menganggap punya? Siapa di antara anda yang menganggap apa yang dia miliki sekarang punya dia? Mungkin kita semua mengatakan, oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini punya saya, ini baju saya. Itu perkataan kita cuma simbolik di dunia. Buktinya pada saat kita meninggal, dibungkus dengan kain kafan. Semewah apapun mobil tidak bakal ikut ke liang lahat. Rumah tidak masuk liang lahat. Nggak ada ceritanya. Kita masuk semua jadi warisan tuh. Itu buktinya. Lahir tanpa pakaian, masuk kuburan juga dengan satu lembar pakaian. Gitu. Berarti bukan milik kita. Maka kesempatan kita memperbanyak amal sodakah kita. Sehingga memang mendapatkan pahala yang besar. Dan sekali lagi bahasan kita sodakah mendatangkan rezeki yang banyak.